Yeah. menuntut ilmu kemudian dari ilmu itu disebarkan kepada kaum muslimin disebarkan kepada orang-orang yang nggak ngerti itulah yang orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ketika kita menuntut ilmu hendaknya kita nggak main-main menuntut ilmu hendaknya kita bersungguh-sungguh karena setiap seorang di antara kita tafsiran ilmu tersebut ilmu kita ambil dari madinnya kita ambil dari sumbernya pondok pesantren ketika kita dapat ilmu tersebut kita amalkan kepada diri kita kemudian kita sebarkan kepada umat Rasulullah yang dimana mereka mutaat muta'atisyun mereka itu haus akan ilmu mereka haus akan nurma Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak usah jauh-jauh yang keluar pulau di negeri kita bahkan di kota kita batu ini sendiri tidak sedikit daerah dan tempat yang di situ mereka masih butuh seorang yang mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu agama, Tidak sedikit pula yang mereka sholatnya pun masih belum mana baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kul hadi sabili atau ilallah kul hadi sabil atau ilallah karena manit tabarani katanya Rasulullah katakan wahai Muhammad hadi sabili ini jalan jalanku apa atau ilallah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah bin Umar bin Sumit beliau mengatakan syabakatu ilmi laduni ad-da'watu ilallah. Jaringnya ilmu laduni itu dakwah. Kalau ilmu laduni itu perlu kita jaring supaya kita paham agama Allah, kita membaca Al-Qur'an penuh dengan pemahaman inti daripada Al-Qur'an. Kita mempelajari fikih dengan pemahaman mendapat fatah dari Allah Subhanahu wa taala, ada syabakahnya, ada jaringnya, apa jaringnya? dakwah Allah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari pondok pesantren ketika pulang ke rumahnya ketika jalan ke masjid ketika berizin menuju ke suatu tempat berniat dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala itu syabakah ini Jangan kita bagian bila kalau di pondok jadi santri, kalau keluar udah seperti orang yang di luar nggak ada bedanya dengan orang awam. Maka apa untungnya kita menuntut ilmu? Apa untungnya beruntungnya kita gali ilmu pada sahabat kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ayo, nggak sedikit negeri kita ini membutuhkan orang-orang yang mau mengajarkan, menebarkan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Maka kita nggak boleh main-main. Kalau kita main-main untuk ilmu di sini, maknanya kita ini Orang sudah nunggu, bukan cuma sekedar jangan kita sangka ketika kita menuntut ilmu ini orang tua kita Anak nuntut ilmu di sini udah kalau nggak lulus paling nanti yang sumpek abah umi. Sumpek nanti cuma bapak sama ibu, yang lainnya nggak Siapa bilang? Orang tua cuma dua tiga orang, masya Allah ustadz yang lain bisa nyukupi mereka. Tapi ketika kita nuntut ilmu, kita nggak jadi, kita putus sampai tengah jalan, yang sesal, yang menyesal, yang sedih adalah umat Rasulullah SAW. Mereka mau menunggu kita, mau mendapatkan ilmu dari kita, mau mendapatkan siraman ilmu dari kita, mau mereka mendapatkan cara untuk benar-benar ubudiyah kepada Allah dan Rasulnya. Gagal. Karena kita lepas dari menuntut ilmu, karena kita sangat sampai selesai tidak sempurna dalam menuntut ilmu. Maka daripada itu jangan sekali-kali kita berpikiran kalau menuntut ilmu ini hanya untuk yang ada di rumah, hanya untuk menyenangkan bapak dan ibu. Tapi ketahuilah kita sekarang ini menuntut ilmu hati-hati Rasulullah SAW juga sebagai syabakah untuk kita mendapatkan ilmu laduni juga tiada lain untuk menyelamatkan umatnya baginda Muhammad SAW bayangkan kalau apabila satu di antara kita mengajar sepuluh orang dari umatnya Rasulullah SAW gimana kiranya Rasulullah Shallallahu Rasulullah SAW di itu yang kita raih, itu yang menjadi tujuan kita. Jangan kita merasa bahwa kita menuntut ilmu yang menyenangkan orang tua. Itu adalah suatu pemikiran yang licik, itu pemikiran yang pendek, bukan seperti itu menuntut ilmu sebagaimana Imam Ghazali mengajarkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang telah kita baca bagaimana seseorang santri, seorang murid mereka dituntut untuk memperbaiki niat demi untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu yang selalu kita ayat niatan yang baik dan setelah ilmu tersebut kita capai sebagian ulama mengatakan aku mendapatkan ilmu atau mendapatkan fatah dari ilmu tersebut tidak lain ketika aku setiap kali menuntut ilmu aku berkata alhamdulillah seorang yang habis makan enak langsung alhamdulillah setelah kenyang begitu juga beliau seorang arif bila mengatakan aku mendapatkan fatah dari ilmu karena ketika aku setiap Gimana? Ini lebih lezat dari makanan. Ini lebih nikmat daripada sekitar makanan. Maka aku lebih bersyukur banyak daripada sekitar-sekitar aku ketika diberi rezeki oleh Allah sebagai makanan. Ini kenikmatan dimana ketika saya tadi nggak tahu sekarang jadi tahu alhamdulillah ini nikmat ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang bersyukur ketika dia dapat ilmu langsung mengatakan alhamdulillah apa kata Allah Subhanahu wa taala Insya syakartum Nah, aku ditambah kita udah mendapat ilmu, syukur ditambah fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita juga seperti itu ketika nonton ilmu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, macam-macam syukurnya. Alhamdulillah masih dapat waktu untuk nyantri, alhamdulillah sehat, alhamdulillah dapat oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpikir, menghafal syukur dengan Allah Subhanahu wa taala mendapat semangat, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menselalukan kenikmatan ini semuanya. Allah yudim alaina hadhihi ni'mah ila an namut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan ini kenikmatan sampai ketika meninggalkan kita dunia yang fana ini. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi